Fa kita di hari ini Senin 2 <clears throat> Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 18 September 2023 kita pada pertemuan ke-8 yaitu pembahasan kitab Sahihil Bukhari yang mana kitab ini merupakan sahul kutub kitab tersahih setelah Al-Qur'an yang dalam kitab ini berisi sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam berisi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mana sunnah beliau adalah ahadu al-wahyain salah satu dari dua wahyu yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam sehingga ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah kita selayaknya untuk uh, perhatian serius dan mementingkan kajian tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Melanjutkan kitab Sahih Bukhari ini yang kita masih pada bab atau kitab yang pertama kitab Badil Wahyi yaitu kisah bagaimana turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita telah membaca sebagian dari hadis ini kita sampai pada uh, eh, bagaimana uh, eh, Jibril menyampaikan wahyu yang beliau bawa yang beliau sampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan tentang uh, hikmah dari wahyu ini dan maknanya makna ayat-ayat ini tadi <clears throat> dari kalam al-mufassir al-hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Demikian pula kita sebutkan hikmah. Kenapa uh, wahyu yang pertama ini didahului dengan perintah Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iqra yang beliau jawab ma ana biqari kemudian beliau pun malaikat Jibril mendekap beliau ya dengan sangat kuat hingga beliau kehabisan nafas. Dan itu terjadi sampai tiga kali. Kita telah sebutkan hikmahnya. Nah, dari penjelasan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah beliau juga menyebutkan hikmah tersebut sebagaimana dalam syarah An-Nawawi, syarah Sahih Muslim dengan mengutip kalamul ulama kata beliau qala ulama wal hikmah fil ghatti syughluhu min al iltifat wal mubalaghah fi amrihi bi ihdari qalbihi lima yaquluhu lahu dan hikmah kenapa beliau didekat adalah agar membuat beliau fokus ya dari jangan sampai berpaling atau menengok kepada sesuatu yang lain supaya beliau fokus. Nam wal mubalaghah dan untuk benar-benar menekankan dalam perintah biihdari qalbihi supaya menghadirkan kalbu beliau terhadap apa yang hendak diucapkan. Ya, terhadap apa yang disampaikan dari ucapan dari kalamullah kepada beliau. Wa kararahu salasan dan itu diulang tiga kali mubalaghatan fitan tanbih sebagai bentuk mubalaghah terhadap tanbih ini. Bahasanya menekankan masalah ini. Fafihi dan di sini terdapat faedah annahu yambaghi lil muallim ayahtata fi tanbihi al muta'allim wa amrihi bi ihdari qalbihi wallahu alam. Dan di sini terdapat pula faedah yang bisa dipetik dari sini bahwa sepantasnya bagi seorang pengajar untuk memastikan keba, mem, memastikan dan menekankan tanbih kepada pelajarnya, kepada muridnya dan menekankan perintah terhadap muridnya pula biihdari qalbihi untuk menghadirkan kalbunya. Ya, sehingga muallim harus menekankan ini kepada al-muta'allim kepada orang belajar kepada talib ya harus menekankan ini dan memerintahkannya supaya menghadirkan kalbunya sehingga dia fokus sehingga benar-benar perhatian terhadap ilmu yang disampaikan ayol ikhwah rahimani kemudian setelah beliau menerima wahyu ini dengan dibacakan wahyu itu kepada beliau lima ayat pertama dari surat Iqra atau dari surat Al-Alaq. Ya, lalu beliau mengatakan fa raja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni zammiluni wazammaluhu hatta dhahaba anhu raw' Kemudian beliau kembali membawa berita tersebut atau peristiwa dan kejadian tersebut, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali yarjufu fuaduhu dalam keadaan kalbu beliau gemetaran. Ya. Lalu beliau pun kembali dan masuk ke rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang ini adalah istri beliau sendiri. Lalu beliau mengatakan kepada sang istri, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Fazammaluhu. Maka maka beliau pun menyelimuti beliau hatta dhahaba anhu rawu' hingga hilang dari beliau rasa takut. Nah, faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar laqad khasyitu ala nafsi. Nah, maka beliau pun mengatakan kepada Khadijah dan menyampaikan berita ya memberitakan kepadanya berita atau peristiwa yang baru saja beliau alami. Seraya beliau mengatakan, Laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku sendiri. Nah, Ar-raw di sini adalah al-faza, ketakutan. Ya, hatta zahaba anhu ar-raw hingga hilang dari beliau rasa takut itu, ketakutan itu yaitu apa? Dengan diselimuti. Laqad khasyitu ala nafsi. Nah, Aku sungguh khawatir terhadap diriku. Nah, sehingga di sini beliau mengatakan itu ala nafsi, mengkhawatirkan terhadap diriku dan tadi beliau dikatakan pula yarjufu fuaduhu gemetaran hati beliau. Ya, faraja abiha Rasulullah yarjufu fuaduhu dalam keadaan hati beliau gemetaran. Ini menunjukkan ala infiali ala infialin hasalalahu min maji'il malak. Reaksi beliau dengan datangnya malaikat tersebut. Wa, wa min thamma qala lalu beliau pun mengatakan zammiluni, zammiluni. Ya. Nah, yang beliau katakan laqad khasyitu ala nafsi wal khasya al madhkura ya. Takut yang disebutkan di sini Ikhtalafal ulama fil muradi biha. Para ulama berbeda pendapat dengan apa yang dimaksud dengan khasya di sini, kekhawatiran, takut dan khawatir di sini apa yang dimaksud? Ala isnai asyar kaulan Ada dua belas pendapat. Demikian Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkannya. Yang pertama al-junun, kegilaan. Wa ayyakuna ma ra'ahu min jinsil kahana. Ya. Dan yang beliau khawatir yang beliau lihat itu adalah dari jenis perdukunan. Ja'a musarrahan bihi fi iddati turuq. Ini disebutkan secara jelas dalam beberapa jalan. Wa abtalahu Abu Bakar ibn al-Arabi. Wa huqqalahu ayyubtil. Nah. Namun pendapat pertama ini dibantah dan dinyatakan batil oleh Abu Bakar Ibnu Arabi ya dan sangat pantas kalau itu sebagai pendapat yang batil. Sangat pantas beliau menyatakannya sebagai batil karena ini tidak mungkin. Ya. Yang kedua, al-hajiz. Ya. Wa huwa batil aidan li'annahu la yastaqir. Nah, dan ini pun juga batil. Yang ketiga al-maut. Pendapat ketiga menyatakan yang dimaksud adalah al-maut, yakni beliau khawatir kematian. Min syiddatir karena sangat takutnya beliau. Ya, peristiwa itu benar-benar menakutkan. Ya, sehingga apa? Beliau khawatir akan kematian. Rabi'uha al-marad atau dan pendapat ketiga adalah sakit. Ya, beliau khawatir sakit. Waqad jazama bihi Ibnu Abi Jamrah ini dipastikan pendapat ini oleh Ibnu Abi Jamrah. Khamisuha pendapat kelima dawamul marad. Dawam al marad. Sakit yang berkelamaan, yang, yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Sadisuha yang keenam al-ajaz an hamli a'ba'in nubuwah yaitu dia tidak mampu mengemban tanggung jawab atau tugas kenabian Ya. Ini yang keenam. Sabi'uha al-ajiz anin nazar ilal malak minar ru'ab. Ya. Yang pendapat ketujuh, tidak mampu melihat kepada malaikat karena takutnya. Karena takut. Pendapat kedelapan, ada musabber ala adha qaumih. Ya, pendapat kedelapan menyatakan beliau takut tidak bisa sabar menghadapi gangguan kaumnya. Tasiuha pendapat kesembilan ayak tuluhu. Yani beliau takut kaumnya akan membunuh beliau. Ashiruha yang ke sepuluh mufaraqatul watan akan berpisah dari negerinya. Hadi Ashriha yang ke-11 takdzibuhum iyahu. Beliau khawatir kaumnya akan mendustakan beliau. Sani Ashriha ta'yiruhum iyahu. Ta'yiruhum iyahu. Celaan kaumnya terhadap beliau. Ini 12 pendapat tentang makna apa yang dimaksud laqad khasyitu ala nafsi. Kemudian Al-Hafidh mengatakan wa aula hadhil aqwal bisawab wa aslamuha minal irtiyab atsalis. Ya. Yang paling uh, dekat dengan paling pantas untuk benar dan yang paling selamat dari keraguan adalah pendapat ketiga yaitu al-maut walladzani ba'dahu walladzani ba'dahu dan dua pendapat setelahnya yaitu yang keempat dan kelima yang keempat dan kelima al-maut wal marad itu yang beliau khawatirkan demikian yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Adapun An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan adalah bahwa uh, yang beliau khawatirkan adalah tidak mampu mengemban tanggung jawab ini. Mengemban tanggung jawab tersebut. Ini yang beliau pilih wallahu alam. Hal senada juga dipilih oleh Al-Imam Al-Muhaddis Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Beliau mengatakan tentang syarah pada dalam syarah hadis ini, yabdu wallahu alam annahu khashi ala nafsihi annahu la yastati ayyakuma bi'aba'il wahyi. Ya. Yang tampak wallahu alam bahwa beliau adalah khawatir terhadap dirinya. Beliau tidak mampu untuk mengemban tugas wahyu ini. Ya. Yang ini disebutkan tadi sebagai pendapat yang ke-6. Ya, dalam deretan 12 pendapat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar itu adalah pendapat eh, adalah pendapat yang ke-6. Yang pendapat ke-6 ini ini yang dikuatkan oleh Al-Allamah, Al-Muhaddis, Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sikap Khadijah radhiyallahu anha ketika mendengar berita yang dibawa oleh suaminya. Yang ini menunjukkan ketegaran beliau sebagai seorang istri Nah, di samping uh, uh, kecerdasan dan kebesaran jiwa beliau, sehingga beliau memberikan dukungan dan menguatkan kalbu sang suami. Ya, beliau tidak ikut panik. Ya, dan beliau pun memberikan kata-kata dukungan dan yang menguatkan serta menenangkan ya suami beliau. Maka kata beliau, faqalat Khadijah, "Kalla wallahi ma Allahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tahmilu al-kal wa taksibul ma'dum wa taqri ad-dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Ya. Sekali-kali tidak wallahi dalam Sahih Muslim, kalla abshir. Ya, sekali-kali tidak abshir justru bergembiralah. Ya. Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan uh, menyakiti engkau. Ya. Dalam riwayat lain dengan lafaz la yahzuna la yahzunaka la yahzunuka minal hazan. Minal hazan. Ya. Di sini dengan la yukhzika minal khazi, minal khazi. Ada pula dengan riwayat la yahzunuka minal hazan yakni tidak akan membuatmu sedih. Allah tidak akan membuatmu sedih. Nah. Kenapa? Maka beliau sebagai seorang wanita yang cerdas dan berpandangan cemerlang beliau berdalil dengan ucapannya terhadap ucapannya bahwa Allah tidak akan menyusahkan Anda. Allah tidak akan membuat Anda sedih. Ya. Dan beliau ucapkan ini. <clears throat> Dan beliau buktikan apa buktinya? Innaka latasilur rahim. Sungguhnya engkau selama ini selalu menyambung silaturahmi. Ya, watahmilu al-kal dan menanggung orang-orang yang tidak mampu. Wataksibul ma'dum dan engkau meraih atau mencari harta yang tidak dimiliki oleh orang lain atau tidak bisa dicari oleh orang lain. Watakri ad dan engkau memuliakan tamu. Watu'inu ala nawaibil haq dan engkau membantu terhadap peristiwa-peristiwa yang menimpa orang lain. Nah, artinya di sini Khadijah radhiyallahu anha sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah dengan mengutip penjelasan para ulama kata beliau qala ulama radhiyallahu anhum kalamu Khadijah radhiyallahu anha annaka la yusibuka makruhun lima ja'alallahu fika min karami min makarimil akhlak wa karamis syama'il. Ya, bahwa kalam Khadijah ini menunjukkan bahwa artinya adalah engkau tidak akan engkau tidak akan menimpamu bencana, makruh, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak akan menimpamu hal ini. Ya, sesuatu yang makruh, ya, sesuatu yang tidak engkau senangi, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membahayakan itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Karena sesuatu yang telah Allah jadikan pada diri Anda. Ya, sesuatu yang lima ja'alallahu fika, sesuatu yang telah Allah jadikan ada pada diri Anda, yaitu makarimil akhlak wa karami syama'il. Berbagai akhlak yang baik dan sifat-sifat yang terpuji. Wadakarat duruban min dhalik. Kemudian Khadijah menyebut, menyebutkan contoh-contohnya sebagaimana dalam hadis. Dalam teks hadis. Wahada dalala ala. Dan di sini menunjukkan bahwa makarimal akhlak wa khisalil khair min masad. Nam. Wahada dilalah ala anna makarimal akhlak wa khisalil khair sababus salamah min masari isu. Maka di sini menunjukkan bahwa akhlak yang baik, yang mulia dan sifat-sifat yang baik itu sebagai sebab keselamatan dari tertimpa kejelekan. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa makarimul akhlak wa khisaril khair sababus salamah min masari isu menunjukkan bahwa akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang baik itu sebagai sebab keselamatan dari tertimpa kejelekan. Ya. Wa fihi madhul insan fi wajhihi fi wajhihi fi ba'dil ahwali maslahatin. Nah, dan di sini juga terdapat faedah bahwa boleh memuji seseorang di hadapannya pada kondisi tertentu karena demi suatu kemaslahatan. Nah, wafihi dan di sini pula terdapat faedah taknis man hasalat lahu makhafah min amri min amrin wa tabsyirihi. Di sini terdapat faedah untuk melunakkan atau membuat senang orang yang mengalami ketakutan dari suatu perkara dan tabsyirihi dan memberikannya berita gembira, menyampaikannya, menyampaikan padanya berita gembira. Wa dzikri asbabis salamalahu dan menyebutkan sebab-sebab keselamatan kepadanya. Ya, sehingga di sini kita mengambil beberapa faedah ayyuhal ikhwah dari bagaimana sikap atau pernyataan nah, uh, Khadijah terhadap Nabi Muhammad terhadap suaminya ketika beliau memberikan atau membawa berita tadi. Ya, yang kemudian Khadijah memberikan kata-kata dukungan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menggembirakan sang suami. Ya, dengan apa beliau berhujjah? Dengan apa beliau berargumentasi bahwa Allah tidak akan membuatmu sedih? Allah tidak akan menimpakan kepadamu hal-hal yang membahayakan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa argumentasi beliau? Beliau berargumentasi dengan beliau berhujah dengan apa? Makarimul akhlak wa karamin wa karamis syama'il yang ada pada Nabi selama ini. Ya. Yang ada pada Nabi selama ini. Karenanya beliau katakan apa? Bahwa Allah tidak akan membuatmu sedih, Allah tidak akan menimpakan kejelekan kepadamu karena apa? Karena sesuatu yang telah Allah jadikan ada pada diri Anda yaitu makarimil akhlak wa karam asyamail. Ya. Lalu beliau sebutkan contoh-contohnya silaturahmi, ya. Kata-kata yang jujur, nah memuliakan tamu, menolong orang yang lemah, nah dan seterusnya. Itu yang ada pada Nabi alaihi salatu baik qabla nubuwah maupun ba'da nubuwah. Itu yang dimiliki oleh beliau. Maka dari sini uh, An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama ini sebagai dalalah bahwa makarimul akhlak akhlak yang terbu akhlak yang mulia wa khisalil khair dan sifat-sifat yang baik sababus salamah min masari isu ya merupakan di antara merupakan salah satu sebab keselamatan dari tertimpa kejelekan. Ini faedah yang diambil dari sini. Kemudian faedah yang lainnya, di sini boleh memuji seseorang di hadapan dia dalam kondisi tertentu demi suatu kemaslahatan. Yang ketiga, di sini terdapat faedah melunakkan, menenangkan orang yang tertimpa ketakutan dari dalam satu perkara dan menyampaikannya dan menyampaikan berita gembira kepadanya, membuat dia gembira. Ya, membuat dia tenang dan membuatnya gembira. Ketika seseorang itu mengalami ketakutan. Wa dzikru asbabis salamah lahu dan hendaknya menyebutkan sebab-sebab keselamatan pada dia. Juga berikutnya faedah berikutnya wa fihi a'zamu dalil wa ablagu hujjah ala kamali Khadijah radhiyallahu anha wa jazalati ra'iha wa quwwati nafsiha wa sabati qalbiha wa idhami fikhiha wallahu alam dan di sini sebagai bukti terbesar dan hujjah yang kuat tentang apa? kesempurnaan Khadijah serta uh, eh, uh, eh, rakyu pendapat dia yang yang jazalah, yang sangat kuat, yang sangat besar. Wa quwwati nafsiha sekaligus menunjukkan kekuatan kepribadian beliau. Wa qalbiha dan menunjukkan kekuatan hatinya. Ya, memiliki keberanian yang kokoh dan memiliki kalbu kekuatan kalbu. Ya, kekuatan kalbu, kekuatan hati. Wa idzami fikhiha dan sekaligus menunjukkan apa? Besarnya fikih yang ada pada diri beliau, besarnya fikih yang ada pada diri beliau. Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah mengomentari uh, argumentasi Khadijah ini beliau katakan Allahu Akbar. Fadzaka'u hadhil mar'a ajib. Ya, kecerdasan wanita ini yang beliau adalah Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, yes, yang istri daripada Nabi alaihi salatu wasalam, fahiya qad istadallat bi ni'matillahi ta'ala alaih bi alla yukhayyibahu. Beliau telah berdalil, berhujjah dengan nikmat Allah yang beliau yang Allah berikan kepada Nabi bahwa Allah tidak akan menyusahkannya sama sekali. Ya dengan kenikmatan yang Allah berikan yaitu berupa sifat-sifat yang baik, akhlak yang mulia itu tadi perilaku yang terpuji ya. Beliau berdalil dengan itu, berhujjah, berargumentasi dengan itu untuk membuktikan bahwa Allah tidak akan menyusahkan nabi. Wa hadha ma'khudun min qouli ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Ini terambil dari firman Allah taala, barang siapa yang memberikan ya, memberikan hartanya, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna dan membenarkan al husna, fasanuyasiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan untuknya melakukan yang mudah, yakni amal-amal yang baik. Fa idza ra'aita ar-rajula qad manallahu alaihi bihadil awsaf fa'lam annahu minal muttaqin. Apabila engkau melihat seseorang diberi anugerah oleh Allah taala berupa sifat-sifat ini, sifat-sifat yang terpuji, maka ketahuilah bahwa dia termasuk orang yang bertakwa. Wa annahu muyassarun lil yusra. Dan dia diberikan kemudahan oleh Allah taala untuk melakukan amal-amal yang baik. Famadamatil umur al-husna tuyassar lahu wa tusahhal lahu fahadhihi busra ajila lil mu'min. Maka selama perkara-perkara yang baik ya itu dimudahkan oleh Allah baginya ya maka ini sebagai berita gembira ya yang disegerakan terhadap seorang mukmin. Nas'alullaha ayyaj'alana wa iyyakum min ahliha. Maka kata Syekh Al-Utsaimin Fahiya radhiyallahu anha lamma ra'at An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadhil awsaf qalat la yumkin ayyukhziyakallahu abadan. Ya. Maka beliau Khadijah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi memiliki sifat-sifat demikian yang terpuji, ya, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka beliau pun mengatakan bahwa nggak mungkin Allah akan menyusahkanmu sama sekali. Ya. Tidak mungkin Allah akan menghinakanmu dan tidak mungkin Allah akan memberikanmu celah. Nah, kenapa? Karena sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang agung yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Maka syahid dari sini bahwa Khadijah berargumen dengan sifat-sifat Nabi yang menyambung silaturahmi dan yang lainnya, sifat-sifat terpuji lainnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyusahkannya tidak akan menyia-nyiakannya. Barakallahu fikum. Uh, waktu sudah lewat dari setengah jam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Labas, walaupun mungkin sedikit, tapi semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita, membuahkan, ya, memberikan tam menjadikan tambahan iman bagi kita, tambahan ilmu, tambahan iman. Demikian pula uh, memberikan membuahkan amal saleh bagi kita dari faedah-faedah yang telah kita ambil tadi bil khusus faedah atau membuahkan uh, eh, makarimul akhlak dan sifat-sifat yang terpuji lainnya yang ini sangat pantas untuk dimiliki oleh setiap mukmin setiap muslim hendaknya memiliki sifat-sifat terpuji ini ya yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala uh, tidak akan menjadikan seseorang eh, mengalami kesusahan ataupun kesulitan. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita di sore hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi alamin.